بسم الله الرحمن الرحيم ulama sepakat haram hukumnya mengucapkan selamat hari besar untuk orang-orang Nasrani sepakat seperti yang disebutkan al Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimmah sepakat ittifaq a'immatil arba'ah dalam mazhab syafi'i dalam mazhab hambali dalam mazhab maliki dalam mazhab hanafi semuanya sepakat haram hukumnya menghadiri mengucapkan selamat untuk hari-hari besar mereka kalau diundang tidak perlu datang apalagi buat spanduk kami keluarga besar haji muhtar pakai haji lagi mengucapkan Happy Christmas. Apa ya, Selamat Hari Natal untuk saudara-saudara kami, orang-orang Nasrani. Tingkatkan toleransi dan wah, buat spanduk tuh. Astagfirullahaladzim. Ayat dia langgar, hadis dia langgar, kesepakatan ulama dia langgar. Jangankan menghadiri, jual beli barang. Mohon maaf untuk para penjual barang jual beli barang yang dipastikan untuk mensukseskan acara perayaan hari besar mereka aja haram hukumnya. Ulama yang bilang misalkan ada panitia perayaan Natal datang toko sembako besar. Datang ini, Pak, ini kami beli uh, gula uh, satu kuintal untuk perayaan besok malam Natal. Wah, satu kuintal deh. itu hitungan wah badine oke okay ini Uh, eh, eh, Pribon? <laughs> itu ulama yang bilang bukan saya, silakan dibaca kitab Ahkam Ahlu Zimmah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau nukilkan dari ulama-ulama lainnya. Ulama lain semuanya enggak boleh jual beli. Datang, ini untuk perayaan anak-anak. Mohon maaf, Mas. Mohon maaf. Silakan cari toko yang lain. Wah, nanti kalau begitu kan nanti toko kita enggak laku. Ora apa-apa. Merawopo. Nah, akidahnya tuh di situ. Itu akidah kita prinsip sifatnya ini prinsip, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, oh nggak bisa pak, kalau untuk kegiatan seperti itu saya ini muslim. Tapi nggak, saya muslim. Tolong di tempat yang lain saja. Kehilangan pelanggan nggak apa-apa, Allah ganti dengan lebih baik. Allah ganti dengan lebih baik. Nah.